Pintu yang tertutup. mutlakon secara mutlak. Walau da'a miftahu. Walaupun hilang kuncinya. Ya, al-maghluk. Al-maghluk yang terkunci tadi ya. Al-bab al-maghluk yang terkunci. mutlakon secara mutlak. Walau da'a miftahu. Walaupun hilang miftahu kuncinya walal mardud dan juga tidak membahayakan pintu yang tertutup walal mardud tidak membahayakan pintu yang tertutup min ilak tanpa dikunci bil aula dengan hukum awaliyah atau apalagi Amal musammar adapun pintu yang dipaku fa innahu yadurru fil ibtida maka itu membahayakan dalam arti membatalkan fil ibtidai kalau terjadi di awal duna dawami tapi tidak membatalkan di tengah-tengah alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad silakan lima qala yadurru mutlakon berbeda dengan salah seorang daripada ulama yang mengatakan yadurruh mutlaqan membahayakan secara mutlak wa mislu zalika yuqalu dan seperti hal itu juga dikatakan fi zawali sulamid dakkah fi zawali dalam hilangnya sulami tangga, ada kasih dataran yang tinggi. Fayazurru ibtidaan maka membatalkan kalau terjadi di awal la dawaman tidak membatalkan kalau terjadi di tengah-tengah alal mu'tamad menurut pendapat mu'tamad. Kada afadahul bujairimi wal bajuri itulah yang disampaikan oleh Imam Bujairimi dan Imam Bajuri. Jadi ini <clears throat> meneruskan penjelasan yang kemarin. Ya. Cuma yang kemarin kita akan membacanya atau menjelaskannya dalam keadaan sholat jamaah di luar masjid. Ya, dalam keadaan sholat berjamaah di luar masjid. Jadi yang kita jelaskan kemarin, kalau jamaah di luar masjid sholat berjamaah di luar masjid, maka di situ tidak boleh ada penghalang. Baik itu penghalang yang menghalangi melihat imam, atau penghalang yang menghalangi makmum untuk bisa berjalan ke tempat imam tanpa harus membelakangi kiblat. Ya, itu yang sudah kita sebutkan. Kemudian juga kita baca pada pelajaran yang kemarin tentang pintu yang tertutup. Kalau di luar, Mas, tertutup tapi tanpa menghalangi makmum melihat imam. Kalau pintu tertutup dengan pintu tertutup juga otomatis tidak bisa melihat imam, ya itu kan jelas. Karena berarti ada penghalang yang menghalangi makmum melihat imam. Tapi ini maksudnya pintu tapi tidak menghalangi makmum melihat imam. Jadi tetap bisa melihat imam. Ya, karena mungkin pintu itu ada kacanya yang dengan melalui kaca tersebut makmum bisa melihat imam atau makmum melihat makmum yang melihat imam. Maka di situ kita katakan bahwasanya jika ya, pintu tersebut uh, jika pintu tersebut musamar, ya musammar dalam arti ya dipatenkan, dipaku, ya, atau dikunci atau dikunci, maka kita katakan itu membatalkan sholat. Adapun pintu yang tertutup, gimana kalau pintu yang tertutup? Kalau pintu tertutup, maka di situ ada tafsil. Tafsilnya, kalau itu terjadi di awal sholat, ditutup pintunya dari awal sholat, maka juga kita katakan membatal, dibolehkan. Tapi kalau pintu ditutup di tengah-tengah sholat, maka hukumnya sholatnya tetap sah tanpa kita katakan membatalkan sholatnya makmum. Itu kesimpulan yang kemarin kita baca. Nah, itu semuanya di luar masjid. Bagaimana kalau di masjid? Ya, kalau di masjid, maka yang kita baca barusan, bahasanya pintu yang tertutup tanpa terkunci, maka kita hukumnya tidak membatalkan sholat. Begitu juga pintu yang tertutup dan juga terkunci. Maka hukumnya juga tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kalau pintunya dipaku. Ya, ditutup secara paten. Dipaku, maka itu membatalkan sholat. Itu pun jika terjadi di awal sholat. Kalau itu terjadi di tengah-tengah sholat, maka juga hukumnya tidak membatalkan sholat. Ini kesimpulan yang kita baca yang barusan. Maka kita baca juga tadi. Seperti itu juga hilangnya atau diambilnya tangga. Yang tangga itu digunakan untuk naik ke atas, bagian atas misalnya. Daripada masjid. Ketika kita mau naik ke masjid, di situ ada tangga. Misalnya tangga itu tangga yang bisa dilepas bisa dibawa. Maka kalau tangga itu misalnya di tengah-tengah sholat diambil, maka kita hukumnya tidak batal sholatnya. Tapi kalau dari awal sholat dari takbiratul ihram tangga itu sudah tidak ada, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Tentunya yang dihukumi sholatnya tidak sah, makmumnya bukan imam, imamnya. Kemudian, itu kesimpulannya, biar tidak terlalu ruwet jadi dipahami kesimpulannya aja. Yang ketiga, la yaduru tahallulu narin bainal imam wal ma'mum wala tahallulu syari'in wa in kasurat turuquhu la yadur tidak membahayakan tahallulu narin jika dipisah dengan api di sela-sela dalam arti dipisah dengan api bainal imam wal makmum antara imam dan makmumnya wala tahallulu syari dan juga tidak membahayakan kalau misalnya dipisah dengan jalan jadi termasuk yang kita sebutkan tadi api memisah antara imam dan makmum ya mungkin jarang ya Ya, ditaruh api antara imam dan Jarang. Mungkin yang kedua ini. Tahallulu syari. Dipisah dengan jalan. Itu bisa jadi. Ya, imamnya misalnya di satu rumah, makmumnya di rumah yang lain yang berhadapan. Yang di antara kedua rumah tersebut ada aja jalan berhadapan. Jadi makmumnya di imam di rumah, makmum di rumah yang di depannya. Di antara keduanya ada ja jalan. Maka kita hukumi sholat berjamaahnya sah. Dengan memenuhi syarat yang lain tentunya. Makmum harus melihat imam. Atau melihat makmum yang melihat imam. Atau juga syaratnya makmum juga harus mengetahui gerakan. Gerakan imam dengan melihat imam sudah cukup. Jadi kalau ada syarat itu, maka kita hukumi jamaahnya sah walaupun dipisah dengan jalan. Ya, kadang-kadang ketika di Masjidil Haram misalnya malas untuk pergi ke masjid, mau sholat di hotel. Di depan hotel tersebut, ya tentunya dipisah dengan jalan. Yang mana di situ orang banyak sekali jalan di antara hotel dengan mas masjid. Ya ini contohnya. Maka kita hukumi sah ya walaupun dipisah dengan jalan wa in turuku walaupun banyak yang menggunakan jalan tersebut jadi walaupun banyak orang yang menggunakan jalan tersebut tetap kita hukum sah ya tapi tentunya ya lebih baik jangan sholat di jalan karena tentunya bisa jadi tidak khusyuk oleh karena itu dimakruhkan seseorang membaca Al-Quran di jalan Alasannya apa? Karena bisa menghilangkan khusyuk. Baca Quran di jalan. Di depan dia jalan banyak orang yang lewat. Banyak mobil, kendaraan yang lewat. Ya otomatis, ya insya Allah tidak akan bisa khusyuk. Jadi sehingga dikatakan makruh seseorang baca Quran di jalan. Ya, kemudian juga sama hukumnya dengan sholat. Maka makruh seseorang hukumnya sholat di jalan karena sholat di jalan bisa mengakibatkan dia tidak khusyuk. Jadi walaupun kita katakan sah, tapi lebih baik jangan dilakukan sholat tersebut, ya dengan uh, itu bisa mengakibatkan dia tidak khusyuk. Wala nahar, kedua juga nahar, nimatuf tidak membahayakan, tetap sah artinya jika sholat berjamaah antara imam dan makmum itu dipisah dengan nahar. Nah, di sini kan banin banat dipisah dengan nah. Jadi uh, imamnya di banin, imamnya di banat ini mestinya. Imamnya di banat perempuan, masa banin suruh jadi makmum. Ya, misalnya seperti itu, dipisah dengan sungai, nyambung. Jadi imamnya di sini, makmumnya terus nyambung sampai sana. Kita hukumnya siapa enggak? Ada jembatan kan? Kalau enggak ada jembatannya? Hah? Kalau enggak ada jembatannya? Kalau enggak ada jembatannya tetap sah. Kalau enggak ada jembatannya tetap sah. Loh kan bukankah syarat sudah disebut harus sekiranya bisa makmum jalan ke tempat imam dengan jalan yang nor. Nah, berarti kalau tidak ada jembatannya hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena jalan yang normal kalau menyeberangi sungai tentunya dengan beren. Itu kalau Nah, betul. Itu yang anda maksud. Jadi kalau menyeberangi sungai tanpa ada jembatan, apa jangan jalan gitu di atas air apa berenang ya tentunya berenang berarti itu jalan yang nor normal kalau kalian berjalan menyeberang sungai tanpa ada jembatan ya itu jalan yang normal artinya tidak meng, tidak dianggap jalan yang tidak normal itu normalnya seperti itu kalau ada jalan di atas air orang bisa berjalan ya itu tidak nor tidak normal ya kalau kalian bisa misalnya berjalan di atas air itu tidak normal. <clears throat> iblis bisa. Ya, makanya iblis bahkan dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain itu bisa hanya dengan sekejap mata sudah sampai. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya iblis itu orang yang soleh, orang yang wali. Uh, iblis berarti wali Allah. Punya karomat. Karena sebenarnya patokannya bukan itu, tapi patokannya adalah istiqomah istiqomah. Kalau dia istiqomah, tidak dilihat sesuatu yang tidak normal. Ya, walaupun ya al karomah kita katakan tidak keluar kecuali daripada orang yang soleh. yo kalau iblis bisa itu istidraj bukan karoh. Kalau sesuatu yang tidak normal tidak normal itu tampak dari seseorang yang tidak istiqomah, yaitu namanya ya, istidraj. Artinya apa? Itu tipuan dari Allah. Sehingga dia merasa orang yang mulia. Karena dia merasa orang yang mulia, orang yang benar. Oh, bisa anak begini, bisa begitu, bisa terbang. Berarti anak orang yang benar. Tidak akan taubat. Ya, Banda. Ya, merasa orang yang merasa benar, orang yang merasa tidak bersalah, masa mau taubat? Bagi, mau apa dia tobat? Orang dia merasa benar. Ya, oleh karena itu orang yang merasa benar tidak mungkin bisa ber termasuk yang akidahnya akidah yang sesat dia merasa benar ya sulit untuk bertobat kalau dia sadar maksiat tahu itu haram cuma karena nafsu karena godaan dia terpaksa akhirnya mau tidak mau lah di, melakukan maksiat tersebut tapi dia sadar ini mudah untuk bertau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu dia menyesal, suatu waktu dia takut ke kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ketika itu tobat. Tapi kalau dia merasa benar, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia menyesal orang dia merasa benar? Bagaimana dia takut orang dia merasa benar? Nah, itu muskilahnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau misalnya seseorang maksiat demi maksiat dilakukan tapi setiap kali itu juga Allah memberikan hidayat untuk taubat, masih tidak ada masalah. Yang masalah, maksiat demi maksiat dilakukan, dia tanpa diberi hidayat oleh Allah untuk bertaubat. Nah, ini yang muskilah. Bertambah banyak maksiatnya, bertambah banyak azabnya. Wala Allah hafilan amma ya'lamul zalimun. Innama yu'akhirullah liyawmin tashkhasu fihil ab abesar. Jangan dikira Allah SWT lalai Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang yang keji, orang-orang yang zalim. Jadi kenapa kok orang-orang yang keji, yang zalim, yang berbuat maksiat, tapi kok hidupnya enak, hidupnya tidak diberi azab, tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan dikira oh Allah mungkin lupa. Oh mungkin Allah tidak mengetahui. Allah tahu. Kenapa kok Allah membiarkan biar bertambah banyak dosanya? tambah banyak maksiatnya, tambah banyak. Kalau dikasih hukuman langsung mungkin dia tidak mungkin maksiat lagi. Biarkan bertambah banyak, bertambah sampai numpuk dosanya, baru habis itu meninggal dunia tanpa bertaubat. Maka dengan itu azabnya juga akan pedih, akan banyak. Ya, oleh karena itu, <clears throat> orang yang tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak istiqomah sengaja. Allah Subhanahu wa taala biar dia itu tidak merasa salah, biar dia tidak merasa sesat sehingga dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus maksiatnya dia lakukan dilakukan sehingga menjadi banyak nantinya azabnya di akhirat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya bukan itu, ya. Patokannya adalah al-istiqah. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi dipisah dengan nahar, ya dipisah dengan sungai, maka kita hukumi tetap sholat berjamaahnya sah, walaupun tidak bisa dilalui kecuali dengan beran, berenang. Dan berenang itu yang normal kalau kita mau menyeberangi sungai tanpa jamba, jembatan tentunya. Ini disebutkan waing kabura, walaupun sungainya luas, walaupun sungainya besar, walam yungkin uburu, tidak bisa kita melewatinya kecuali dengan berenang. Wala baharin. <coughs> Dan juga tidak membatalkan sholat tidak menghalangi sahnya sholat berjamaah kalau dipisah antara imam dan makmum dengan bahar. Baina safinaten. Antara dua laut. Jadi artinya bukan sepanjang laut dipisahnya, bukan. Maksudnya ada dua perahu yang ada di laut. Di situ ada orang yang sholat di perahu yang satu dan yang makmum sholat di perahu yang lain. Tentunya antara dua perahu itu dipisah dengan laut, air laut, walaupun tidak terlalu jauh. Kan kita syaratkan juga sebenarnya bahwasanya kalau di luar masjid harus jangan terlalu jauh dan jangan e, dan arti dalam dalam e, maksud e, yang dimaksud dengan tidak terlalu jauh artinya tidak lebih daripada 300 lira atau 150 meter. Jadi selama tidak lebih dari dua perahu itu 150 meter, maka hukumnya sholatnya sah. Jadi yang satu imamnya di perahu, yang yang makmumnya di perahu yang lain sah sah. Padahal tidak mungkin bisa ke tempat imam kecuali dengan beren berenang. Tapi itulah yang normal kalau kita melewati laut. Kan gitu, tanpa ada jembatan. Tidak menghalangi. Ya, begitu berarti begitu juga kalau misalnya antara ya, rumah dengan rumah tingkat. Misalnya, satu rumahnya tingkat, di depannya rumahnya tingkat. Tapi kalau syarat yang lain juga ada ya. Maka kita katakan pertama, kita katakan hukumnya sah sholat berjamaahnya mereka itu. Ya, walaupun misalnya kalau mereka mau turun, ya harus melalui tang, tangga turun melalui tangga. Tapi itu tadi, yang penting syarat yang lain harus bisa ke tempat imam tanpa membelakangi. Nah, kalau bisa turun ke tempat imam tanpa membelakangi kiblat, maka hukumnya kita hukumi sah. Ya. Eh, lianna hadhihi karena apa yang disebut tadi itu, ya, yang disebut baik itu sungai, ya, atau jalan, atau juga laut, la tu'addu lil hairulah. Tidak dianggap sebagai penghalang. La tu'at tidak dianggap lil haidulah sebagai penghalang. Fala yusamma wahidun minha hailan, maka tidak bisa dianggap, tidak dinamakan, tidak disebut satu pun di antaranya di antara itu semuanya hailan sebagai penghalang urfan menurut oh uruf. <clears throat> Yang keempat, faidatun yukhadhu min i'tibarihim fisir ilal imam kaunuhu sayran mu'tadan. Diambil daripada apa yang dijadikan patokan oleh ulama. Apa yang dijadikan e, perhitungan oleh ulama Fisir dalam berjalan ilal imam ke tempat imam. Ini makmum artinya. Kan di situ dikatakan kaunuhu sayran mu'tadan diharuskan sayran berjalan ini masyarakat mu'tadan dengan jalan yang mu'tad, dengan jalan yang normal, dengan jalan yang biasa. <clears throat> nah, diambil kesimpulan dari situ. An-nasaira, bahasanya berjalan. Bisufun, di atas perahu-perahu. Minal murtafi minha, dari bagian yang tinggi. Minha dari perahu tersebut. Katsat hati, seperti dataran yang tinggi di perahu itu. Ilal munkhafid, ke dataran yang rendah rendah la yamna'u gudwataman bi'ahadihima bil akhar tidak menghalangi sahnya seseorang yang bermakmum dengan yang lainnya dalam dua tempat tersebut li'annahu yasilu ilal imam karena dia bisa sampai ke tempat imam fizarika di tempat itu bisair al mu'tad fihi dengan jalan yang normal di tempat itu. Idil ada fi kulli syai bihasabi karena kebiasaan dalam dianggap sebagai biasa dan normal fikulise dalam segala sesuatu biasa bihi ya dengan e, kebiasaan orang itu sendiri artinya kadang-kadang dalam perahu itu ada dataran yang agak tinggi ada dataran yang rendah ya jadi ada dek yang tinggi itu yang perlu kalau kita turun dari dek tersebut perlu untuk loncat ya perlu untuk loncat jadi bagaimana hukumnya kalau misalnya imamnya sholatnya di atas itu? mamunya di bawah. Yang ada kata yang di atas tempat imam itu kalau turun perlu loncat. Apakah sah? Dikatakan sah. Loh, kan syaratnya harus bisa dengan jalan yang normal. Dikatakan itu dianggap jalan yang normal. Karena di tempat itu memang jalan yang normal seperti seperti itu. Masa dibikin jalan ya dari atas ke bawah dikasih apa? Jalan uh, yang di Gunakan mobil apa? Dibikin jalan yang kayak tol itu. Jadi masa dibikin jalan itu? Aspal. Ya, tentunya tidak mungkin dari dataran yang tinggi di atas perahu dibikin as aspal. Jadi normalnya memang lon loncat. Kecuali kalau sangat tinggi, perlu tangga. Di situ pasti disediakan ada, tapi tidak terlalu tinggi yang sekiranya normal di situ orang akan loncat. maka dihukumi itu normal. Di tempat seperti itu itu dihukumi normal. Yang tidak dianggap normal kalau itu berada di rumah, di rumah. Nah, di rumah dari tempat ada tempat seperti itu kan tidak normal. Nah, itu artinya di sini. Jadi normal atau tidak normal dikembalikan kepada kebiasaan orang di tempat tersebut. amasuhun al-kibar itu kan dikatakan as eh, berarti yang dimaksud tadi sufur sufun al sahira ya. Adapun perahu yang besar, ya mungkin yang perahu besar yang datarannya sangat tinggi. Ya. Fali'annahum yaf'aluna fiha sulaman kama guna. Karena biasanya kalau dataran yang tinggi yang biasanya itu ada di kapal-kapal yang besar, biasanya disediakan sulam, disediakan tangga. Artinya kalau tangganya tidak ada dari awal sholat, maka hukumnya kita katakan tidak tidak sah. Ya, tapi kalau ada tangga, maka kita hukum sah dan berjalan dengan tangga ketika itu adalah jalan yang normal. <clears throat> Faedah yang kelima hikmatu. Takdiril masafa bisa timi azira. Apa hikmahnya? Kok kita memberi batas tidak boleh antara imam dengan makmum atau atau antara soft dengan soft yang satunya tidak boleh lebih daripada 300 dirham kan itu di luar masjid karena syarat itu khusus di luar masjid itu tidak berlaku dalam masjid kalau dalam masjid satu walaupun 100 kilo jaraknya tidak masalah selama berada di dalam masjid jadi kalau di luar masjid jaraknya harus tidak lebih daripada 300 dirham atau 150 meter ini ketentuan 300 zira atau 150 meter ini hikmahnya apa? Nah, ini dikatakan di sini Anna sautal imam indal jahar al-mu'tad belum ma'mum fiha ghaliban. Biasanya suara imam yang mengeraskan suaranya akan sampai ke tempat makmum yang berjarak dengan jarak seperti itu. Jadi normalnya suara imam dengan suara yang keras normalnya akan terdengar sampai jarak 150 meter. Sehingga diberi batas tidak boleh lebih daripada 150 meter. Yang keenam, <clears throat> yustaratu fil wagif. Disyaratkan bagi orang yang wagif, yang berdiri, ay arrobit, yaitu sebagai peng, penghubung kemarin, ya sebagai penghubung. Ini jika di luar masjid apa di dalam masjid? Di luar mas. Kalau di dalam masjid, apa harus makmum melihat imam? harus. Kalau makmum tidak melihat imam atau walaupun tidak melihat makmum yang lain yang melihat imam, tetap hukumnya sah sholatnya. Yang penting mengetahui gerakan imam. Syaratnya cuma dua kan gitu. Mengetahui gerakan imam sama apa? Makmum bisa berjalan ke tempat imam. Walaupun dengan jalan membelakangi kip walaupun itu ya walaupun itu aja syaratnya mudah ya kalau di dalam masjid mudah tapi kalau di luar masjid disyaratkan harus makmum bisa berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa juga membelakangi kiblat dan juga syaratnya makmum harus mengetahui gerakan imam dan syarat yang ketiga makmum juga harus melihat imam atau melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, ini membahas ini syarat ini. Bagaimana syarat e, kalau misalnya makmum melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, maka kita hukumi atau kita namakan makmum yang melihat makmum yang lain yang melihat imam. Makmum yang melihat imam itu dinamakan ar sebagai penghubung. Ya, sebagai pengikat antara makmum yang tidak melihat imam dengan imamnya. Yang mengikat antara keduanya adalah makmum yang melihat ih, imam yang ada di antara keduanya. Jadi kalau misalnya di luar masjid terjadi seperti itu, makmum yang belakang ya atau mungkin mungkin ya dipisah dengan tirai tabir makmum bagian depan tentunya kemudian ada di belakang tabir makmum-makmum yang lain yang di belakang tabir yang mereka tidak bisa melihat imam karena ada tirai maka kita katakan boleh-boleh aja itu dilakukan dan sah jamaah mereka tapi dengan syarat ada orang yang berdiri di sebelah tirai yang mana orang tersebut bisa melihat imam. Nah, nanti yang di belakang tirai, yang di belakang tabir bisa melihat kepada makmum tersebut. Nah, itu adalah penghubung. Ya. Jadi makmum yang di belakang tabir sah sholatnya dengan melihat makmum yang ada di, uh, di sebelah tabir yang melihat i, imam. Ya, kalau Anda kata tidak ada orang itu, berarti makmum semuanya yang di belakang tapi tidak bisa melihat imam. Itu hukumnya tidak tidak sah. Ya, seperti kita contohkan kemarin yang di musola-musola kadang-kadang kan seperti itu. Ya, dipisah antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dengan tabir, tapi jamaah perempuannya tidak bisa melihat imam di musola. Bukan di kalau di masjid tidak menjadi masalah. Itu masalah kalau di musola musola beda hukumnya dengan mas masjid musola sama dengan rumah. Nah itu muskilah. Ya, nah, itu perlu di eh, diberitahu artinya perlu ditegur ya, untuk niat memberitahu mereka agar ibadah mereka sah tidak sia-sia. Maka di sini berbicara tentang penghubung tadi. Makmum ar-rabit bainal makmum alladzi la yaral imam sebagai penghubung antara makmum yang tidak melihat imam wa bainahu dan antara imam an yakuna yaral imam nah ini yustarat fil wajib yakni yustarat fil rabit disyaratkan bagi penghubung tersebut an yakuna yaral imam hendaknya penghubung itu bisa melihat imam kalau dia tidak melihat imam dia sendiri bu butuh kepada penghubung butuh kepada wasilah perantara yang lain karena dia tidak melihat imam jadi harus penghubung itu orang yang melihat imam atau wahid dan mimman ma'ahu atau dia melihat orang lain satu orang mimman ma'ahu yang bersama imam atau dalam arti penghubung tadi tidak melihat imam secara langsung tapi dia melihat makmum yang makmumnya melihat imam jadi tidak masalah kalau penghubung tadi itu tidak melihat imam langsung tapi dia melihat makmum yang melihat imam cukup jadi itu nyambung nantinya ya ini artinya dan mimman ma'ahu fi bina'i qala al-hisni Berkata Imam Hifni, wa muktadahu. Berarti kesimpulannya atau e, apa berarti apa yang diucapkan tadi menuntut istiratu kaunir rabit yas basiran. Berarti menunjukkan bahwasanya disyaratkan penghubung itu harus basiran. Harus orang yang bisa melihat dengan kedua matanya. Jadi harus bisa melihat dengan kedua. Jadi kalau penghubungnya orang yang tidak bisa melihat dengan matanya atau dengan kata lain dengan orang buta maka hukumnya tidak sah karena dia tidak melihat imam tidak melihat juga makmum yang melihat imam padahal syaratnya tadi dikatakan harus yang melihat imam wa anahu idza kana fi bagaimana kalau di saat gelap penghubungnya itu pun juga tidak bisa karena apa karena gelap apa dianggap tidak sah juga karena tidak melihat imam karena gelap. Ya, wa anahu idza kana fi dhulma bihaitsu tamna'uhu min ru'yatil imam yang menghalangi suasana gelap tadi menghalangi untuk melihat imam aw ahadin mimman ma'ahu atau melihat makmum yang bersama imam yang lain fi makanihi di tempatnya lam yasihha maka hukumnya tidak sah. Jadi hukumnya tidak sah juga. Ya. Kalau ya kalau tidak melihat imam atau tidak melihat makmum yang lain walaupun sebabnya karena gel gelap apalagi kalau karena dia buta yang ketujuh Arabit rabit kal imam hukum penghubung itu kedudukannya sama dengan kedudukan imam ya. kedudukannya seperti imam hatta la yustaqaddam alaihi sampai-sampai tidak boleh mendahulunya dalam tempat tidak boleh lebih maju daripada penghubung tersebut. Harus di belakangnya. Ya, karena itu kedudukannya sebagai imam. Karena dia penyambung antara dia dengan imam. Kalau dia mendahului penghubung tersebut dalam tempatnya. Kan bisa jadi itu. Maka hukum sholatnya tidak sah. Sebagaimana kalau makmum mendahului imam dalam tempat. Wal ihram juga demikian dalam takbiratul ihram. Tidak boleh mendahulinya. Sebagaimana makmum kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka sholatnya makmum tidak sah. Begitu juga kalau makmum mendahului makmum yang menjadi penghubung. Jadi makmum yang menjadi penghubung belum takbir, ini sudah tak takbir duluan. Maka hukumnya kita katakan tidak sah. Karena kedudukannya seperti kedudukan imam. Dalam takbiratul ihram, dalam tempat wala ba'sa bitaqaddum alaihi fil aw fil uh, af'al wala ba'sa dan tidak masalah bitaqaddum alaihi dengan mendahuluinya fil af'ali dalam gerakan salat alala dzalika fi tuhfah dan Imam uh, Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah memberi ilah memberi sebab artinya kenapa kok kita katakan boleh bikaunihi laisa imamin hakikatan karena sebenarnya dia bukan imam sebenarnya tapi hanya penghu penghubung aja ini Ibn Hajar tapi ya mungkin akan sebutkan nanti pendapatnya Imam Romli Imam Romli mengatakan membahayakan ini dalam afal tadi kan kita katakan dam hukumnya tidak boleh mendahului ya, uh, penghubung tadi dalam tempat dan juga dalam takbiratul ihram ya bagaimana kalau dalam gerakan sholat Ya, kalau makmum mendahului imam dengan dua rukun, mendahului dengan dua rukun ya. Kalau dengan satu rukun masih belum batal. Dengan dua rukun mendahului, maka hukumnya makmum akan menjadi bah, ah, Jadi dua rukun sempurna. Bagaimana contohnya dua rukun? Makmum mendahului imam, makmum ruku, makmum itidal, makmum bergerak mau sujud dan keluar dari posisi itidal. Padahal imam masih berdiri belum mulai ru, ruku. Itu berarti makmum mendahului imamnya dengan dua rukun. Yaitu rukun apa? Rukun ruku dan juga rukun tidak Ketika itu dihukumi batal. Kalau mendahului dengan dua rukun belum sempurna tapi ruku terus tidak kemudian berhenti nunggu sampai imam ruku tidak masalah karena itu mendahului imam dengan satu setengah rukun yaitu ruku dan itidal separuh karena belum keluar dari posisi itidal. Nah, tetap tapi hukumnya haram, tidak batal tapi tetap ah bahkan mendahului satu rukun aja haram. Imam ruku ya. Kemudian ma, eh, imam, ma, imam makmum ruku padahal imam masih dalam posisi berdiri. Ya, dia nunggu di situ. Ini yang muktamad walaupun juga ada yang mengatakan makruh, yang muktamad hukumnya juga ha, ah, haram walaupun tentunya sholatnya tidak dihukumi bah, batal. Ya, ini hukum mendahului imam. Jadi kapan makmum mendahului imam dalam gerakan sholat batal? Kalau mendahulunya dengan dua rukun sempurna. Dua rukun sempurna ya. Dan contohnya sudah kita contohkan tadi. Nah, ini juga dikatakan, ya, eh, ini tadi dikatakan oleh Ibn Hajar. bahwasanya kalau misalnya makmum tadi mendahului penghubung dengan dua rukun sempurna, kata Ibn Hajar tadi dikatakan hukum sholatnya tidak masalah. Tetap sah. Karena sebenarnya dia bukan imam. Dia hanya penghubung aja, bukan imam sesungguhnya. Katanya Ibn Hajar. Tapi Imam Romli nanti akan dibaca. Imam Romli tetap mengatakan hukumnya tidak sah. Karena kedudukannya seperti kedudukan imam. Kala. Ya, Ibn Hajar meneruskan. Kala ini Ibn Hajar dalam kitabnya Tufa meneruskan. Kala wa min sama. Oleh karena itu. Wa min sama. Oleh karena itu. Ittajaha jawazu menjadi muktamad jawazu kaunihi imro'atan. Bahwasanya boleh seorang penghubung tadi adalah seorang wanita. Walaupun dia sebagai penghubung untuk makmum yang laki, laki-laki. Ya, misalnya, jadi yang di belakang tabir itu laki-laki. Penghubungnya di sebelah tabir perempuan maka dikatakan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tufa tadi, hukumnya boleh dan sah. Ya. Padahal kalau kita katakan itu adalah sama aja dengan imam, boleh apa enggak? Nah, boleh. Ya, laki-laki bermakmum dengan imam. Berarti mestinya ya, bermakmum dengan perempuan. Mestinya. Ya, tadi kalau kita katakan kedudukannya seperti imam, ya berarti mestinya tidak tidak sah sholatnya laki-laki yang di belakang tabir tersebut. Tapi kita katakan tadi, Ibn Hajar mengatakan sah. Karena itu sebenarnya bukan imam sesungguh, Ya, katanya Ibn Hajar. Ya, wa in kana man khalfahu rijalan, walaupun yang di belakangnya adalah rijalan, laki-laki. Iya. Wa qiyasuhu, berarti kalau kita kiaskan kepada masalah tersebut, jawazu kaunihi ummiyan. Berarti boleh. Penghubung itu seorang yang ummi. Coba ummi. Hah? tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, itu dalam istilah bahasa. Tapi dalam istilah fikih beda. Oh. Jadi kita katakan dalam masalah dalam istilah fikih ummi itu yang tidak membaca Fatihah dengan benar. Tidak membaca huruf-huruf Fatihah dengan benar. Itu ummi. Ya, ha dibaca ha atau kebalikannya hak dibaca hak sin dibaca shot mustaqim ya yang sin dibaca ya yang sin dibaca shot tadi yang shot sin apa contohnya si dibaca siroton ya, siroton lazina itu namanya um ummi tidak bisa membaca fatihah dengan benar. Huruf Fatihah dengan benar. Ya, itu ummi itu. Ummi ini kan hukumnya harus belajar. Dia punya waktu harus digunakan untuk belajar sampai bisa. Ya, jangan mugasir, jangan sudah tahu tidak bisa tapi tidak mau bela belajar. Ya, kalau dia sudah berusaha belajar, sudah berusaha belajar tapi masih belum bisa juga, maka hukum sholatnya tetap dianggap sah. Kecuali kalau dia teledor, tahu tidak bisa, tidak mau usaha, tidak mau belajar. Padahal dia ada harapan untuk bisa, untuk belajar bisa. Dia tidak mau belajar. Ya ini hukum sholatnya selama itu juga dihukumi tidak sah. Sampai dia usah nah, Kalau sampai dia mau usaha, mau belajar, maka ketika itu sah. Tapi kalau dia usaha, belajar, tapi masih belum bisa juga, hukum sholatnya tetap sah. Cuma tidak boleh menjadi imam. Itu aja. Tidak boleh menjadi imam. Jadi harus menjadi makmum kalau sholat. Tidak boleh jadi imam. Kalau jadi imam nanti sholatnya yang makmum yang di belakangnya semuanya batal. Tidak sah. Kalau dia sih sah-sah aja. Tapi sholatnya makmum yang di belakang umi itu hukumnya tidak tidak sah. Nah, itu uh, umi. Jadi kita katakan berarti umi kan tidak sah menjadi imam. Bagaimana kalau umi menjadi penghubung yang menjadi penghubung antara makmum dengan imam adalah um umi umi umiu ya bukan ibuku ya jadi dikatakan kias suhu jawas berarti kalau dikiaskan kepada yang dibolehkan tadi imro'ah sebagai penghubung padahal belakangnya adalah laki berarti nunjukkan kalau misalnya penghubungnya itu adalah umi berarti bu boleh kalau dikiaskan dengan masalah perempuan tadi kalau penghubungnya perempuan dikiaskan dengan itu maka boleh Aw, mimman yazamuhul qadha. Atau yang penghubung itu adalah orang yang wajib mengkodok sholatnya. Dan orang yang wajib mengkodok sholatnya sama. Kalau sholat tidak wajib, tidak boleh menjadi imam. Jadi orang yang sholatnya wajib diulang, orang yang wajibnya sholatnya wajib dikodok, itu tidak boleh sholat berjamaah menjadi imam. Boleh sholat berjamaah. Tapi harus menjadi mak Contohnya siapa yang wajib Kamu kim, Mukim dalam arti sini maksudnya adalah tempat yang biasanya ada air. Itu maksudnya. Cuma biasanya orang yang mukim di suatu tempat biasanya ada air. Ya tidak mungkin orang mukim di suatu tempat padahal tempat itu tidak ada airnya. Kira-kira mukim di situ tidak? Tidak. Karena air darurah dibutuhkan oleh manusia untuk banyak sekali manfaat. Jadi nah mungkin orang-orang tinggal dalam satu tempat di padang pasir bikin rumah di situ. Tidak ada air, tidak ada sumber air, tidak ada sungai, tidak ada apa, tidak mungkin. Ya biar kalau ada yang kayak gitu, ya mungkin aja orang gila tapi ya, orang yang mau mah mati, tidak mau minum, tidak mau apa. Nah, artinya berarti apa maksudnya Mungkin biasanya orang tuh di tempat yang biasanya ada air. Dan kalau misalnya dia mukim atau biasanya dia kalau tinggalnya di tempat yang biasanya ada air, suatu waktu tidak ada air, dia tayamum, suatu waktu mungkin suatu waktu kering sumurnya, suatu waktu PDAM-nya mati, rusak dan seterusnya. Kemudian dia terpaksa tayamum, maka sholatnya dia ketika itu harus diulang ya, atau harus dikodok. Ya, kalau berarti sholatnya harus dikodok, tidak boleh menjadi imam. Itu kaidah. Jadi kalau misalnya semuanya pondok, semuanya tayamum karena sholat waktu tidak ada, tidak boleh sholat berjamaah semuanya. Sendiri-sendiri semua karena semuanya harus mengulang sholat sholatnya. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang menjadi penghubung ini orang yang wajib mengulangi sholatnya seperti tayamum tadi yang wajib mengulang sholatnya? Ya kamu kim kamu tayamim ya, ini mungkin tayamum sini tayamum karena e, sakit yang dalam keadaan tertentu wajib mengulang walaupun dalam keadaan yang lain tidak wajib mengulang tidak perlu disebutkan penjelasannya kalau disebutkan panjang lebar sampai akhir daras bab akhirnya kan nah, intinya kalau misalnya penghubung itu orang yang wajib mengulang sholatnya atau mengkodok sholatnya kalau kita kiaskan kepada perempuan tadi yang menjadi penghubung sah maka berarti hukumnya juga sah. Wa khalafal Jamal Ar-Ramli. Tapi Imam Ramli berbeda pendapatnya dengan Imam Ibn Hajar. ada Maka Imam Ramli mengata, me, mengatakan. Anahu yadur atakadum fil af'al. Bahasanya tidak sah. Kalau dia mendahului penghubung tadi itu. Fil af'al af'ali sholah. Dalam gerakan sholat. Ya, tadi kita katakan Imam Ibn Hajar tidak masalah kan karena dia sesungguhnya bukan i, imam. Tapi Imam Romli mengatakan batal, tidak boleh dia mendahului. Jadi kalau misalnya dia mendahului penghubungnya dengan dua rukun sempurna tadi, walaupun sebenarnya dia tidak mendahului imam yang sebenarnya yang di depan, tetap dihukumi batal menurut Imam Romli. Tapi sah menurut Imam Ibn Hajar. Tapi sah menurut Imam Hajar kalau tidak mendahului imam yang sesungguhnya sesungguhnya dengan dua rukun. Ya, juga demikian dikatakan oleh Imam Romli, wa adam jawazil kaunihi imro'atan. Ya, begitu juga Imam Romli mengatakan tidak boleh penghubungnya itu adalah perempuan kalau di belakangnya laki, laki. Kalau dia menjadi penghubung untuk laki-laki, nah boleh. Sebagaimana laki-laki tidak boleh bermakmum dengan wanita, ya, tidak sah. Maka juga demikian penghubungnya laki-laki tidak boleh perempuan. Menurut Imam Romli ya. Lihairi nisa untuk selain perempuan. Kenapa tidak dikatakan lirijal? Kok lihairi nisa untuk selain perempuan? Biar juga masuk orang yang punsa muskil. Punsa muskil. Yang tidak jelas jenis kelaminnya apa perempuan apa laki. Laki. Nah, ini kan hukumnya dalam sholat berjamaah seperti hukumnya laki lah. Ya, ya bukan seperti hukumnya laki-laki. Diberi hukum yang lebih berat yang mana yang lebih berat? Jadi kalau dia sholat dengan dengan laki-laki, ya dia hukum yang lebih berat bagi dia tentunya kalau dia dihukumi dihukumi pram. Nah, jadi hukum miskin tidak boleh jadi imam untuk laki-laki karena bisa jadi dia adalah perempuan. Dan juga hunsa muskil tidak boleh jadi imam untuk hunsa muskil yang sepertinya. Karena bisa jadi imamnya laki-laki. Eh, makmumnya bisa jadi perempuan. Kalau makmumnya laki-laki juga ya tidak masalah. Bisa jadi hunsa muskil sama hunsa muskil. Bisa jadi imamnya perempuan, eh, makmumnya laki. Kan tidak sah. Ya, kalau hunsa muskil bermakmum dengan wanita, maka hukumnya tidak sah juga. Karena bisa jadi dia laki laki kalau humsa nah. muskil menjadi imam untuk perempuan, baru sah. Jadi hanya satu-satunya dia bisa jadi imam untuk perempuan. Tidak bisa jadi imam untuk laki-laki, tidak bisa jadi imam untuk humsa muskil yang lain. hanya bisa jadi imam untuk perempuan. Kalau untuk perempuan sah, karena kalau dia perempuan, dia tetap perempuan dengan perempuan. Ya, maka dikatakan di sini, wa adam jawas kaunihi imra'ah li ghairi nisa. Tidak boleh penghubung itu seorang wanita yang menjadi penghubung untuk selain wanita. Selain wanita jadi penghubung untuk laki-laki atau penghubung untuk hunsa muskil. Wa kiasu. Dan kiasnya juga kalau dia kiaskan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Romli, ada iktifa bil ummi berarti. Berarti kita samakan juga yang tadi. Berarti kita katakan tidak sah juga penghubungnya seorang um. Waman yalzamuhul qadha atau orang yang wajib mengkodok sholatnya. Jadi itulah perbedaan antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Jadi eh, ala kulli hal ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan umatku eh, merupakan satu rah. Jadi suatu waktu kalian tidak bisa mengikuti pendapatnya Ibn Hajar, masih ada pendapatnya Imam Ram. Atau sebaliknya, bisa juga mengikuti pendapatnya Ibn Hajar. Yang selanjutnya, min syurutil jamaah anna yakuna al-imamu ma'muman. Termasuk di antara syarat sahnya salat berjamaah anna yakuna al-imamu ma'muman. Imam tidak boleh menjadi makmum. Jadi kalau yang sudah jadi makmum tidak boleh jadi imam. Gimana dia jadi imam? Dia sendiri ngikuti orang. Kok mau jadi imam? Ya, jadi kita katakan tidak sah. Jadi mungkin kalau masalah ya kalau mungkin orangnya anak jadi imam ya. Nanti jadi makmum mana? Nah, itu yang ketiga, nanti jadi makmumnya makmum mana? Kan tidak mungkin. Tidak ada orang jelas-jelas artinya dengan sengaja bermakmum dengan jelas-jelas orang itu menjadi makmum. Mungkin tidak ada. Ada. Kalau ada hampir kiamat. Ya, jarang. Nah, ini mungkin maksudnya ini bisa jadi kalau orang ragu jadi dia tidak tahu mana yang imam ini ya. Apa ini, apa ini kan bisa jadi. Bisa jadi ya nih. Yang imam yang mana? Ya, maka kalau ketika itu ragu, dia kemudian menentukan seenaknya sendiri. Oh, berarti ini aja imam itu Ternyata salah. Dan ternyata itu adalah ma maka hukum sholatnya kita hukumi tidak tidak sah. Jadi harus jelas karena harus jelas dan harus juga dia makmum dengan imam bukan dengan mak makmum ya. Kecuali kecuali kalau dulu eh, tadinya makmum tapi sekarang tidak yaitu masbuk. Ketika masbuk menambah rokaatnya kadang-kadang ada orang yang terlambat bermakmum dengan mas tidak masalah walaupun tetap dikatakan makruh sebagian kan tapi tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang ketika itu dia dianggap sholatnya makmum pada ketika itu. Dianggap sholat sendiri, bukan dianggap sholat mak makmum. Sehingga boleh aja seseorang yang lain bermakmum dengannya. Nah ini selama dia menjadi makmum ketika itu juga dia tidak boleh menjadi imam. Ini syarat. Yang pertama, latasihul gudwa. Nah ini kamar guna. Fima idha sakal makmum fil imam anahu muqtadin aula. Tidak sah berjamaah jika makmumnya ragu Ragu dalam apa? Dalam menentukan imamnya. Yang mana imamnya? Anahu tadi aula. Apakah dia itu makmum atau tidak? Ini makmum apa imam? Ini makmum atau imam? Walau tabayyana lahu ba'da zalika annahu imam. Bahkan walaupun kemudian menjadi jelas. Orang yang diikutinya ini ternyata dia adalah seorang imam. Karena harus jelas ketika dia bermakmum. Jadi ketika dia bermakmum harus jelas. Oh ini imam jelas. Jadi ketika takbir dia masih belum jelas eh, ah, mungkin ini. Tahu-tahu betul-betul imam tetap dianggap tidak karena ketika takbir masih belum jel, jelas. Jadi ketika takbir harus jelas yang mana yang makmum, ya, yang mana yang imam. Walau tabayyana lahu ba'da dzalika annahu imam. Wa suratu dzalika dan contoh ya, masalah tersebut Idak tada bi ahadi sahsen. Jika dia mau bermakmum dengan salah satu daripada dua orang. Mutasawiyan fil maugif, yang mana dua orang itu sholatnya sejajar dalam tempat. Tidak yang satu ya lebih maju daripada yang lainnya. Sehingga tidak ketahuan yang mana yang menjadi imam. Kalau dia yang satu lebih maju kan jelas. Oh ini imamnya jelas sudah. Ya. ini enggak sejajar sholatnya. Jadi kita tidak tahu. Kalau kita mau nunggu ruku nanti takut ketinggal, ketinggalan. Kalau ruku kan ketahuan. Oh ini dulu yang bergerak, ini dulu yang ruku. Tapi ketinggalan nantinya. Takut maka kita hukumi tidak sah kalau belum jelas. Tetap harus dia jelas. Sampai jelas baru dia boleh bermakmum dengan salah satunya. Kalau belum jelas dia tidak boleh bermakmum. Ya, ilmogih mu'tagidan ana manik tadabihi wal imam. Kemudian dia meyakini bahwasanya salah satu di antara keduanya itu imam. Suma ba'da dzalika tara'ala husak. Kemudian dia ragu. Apa betul ini imam ya? Fi kaunihi imaman au ma'muman fala tasihul gudwah. Maka tidak sah al-gudwah jamaahnya walau tabayyana lahu ba'da dzalika annahu imam walaupun kemudian menjadi jelas setelah itu bahwasanya dia adalah i lakin mahallahu kama fi ibn qasim tapi ya katanya ibn qasim itu adalah kalau tola zamanu taraddud kalau lama ragunya au madha ma'ahu ruknun atau berlalu satu rukun semenjak dia ragu Nah, itu yang dianggap batal sholatnya. Ini yang masalah ini, masalah kalau dia ragu di tengah-tengah sholat, bukan ketika takbir. Tetap kita katakan ketika takbir harus jelas. Nah, cuma kandai kata dia melihat dua orang sholat. Kemudian dia anggap salah satunya imam. Oh ini imam, menurut dia. Ini imam, menurut dia kan jelas dia imam. Dia takbir, baca fatihah. Di tengah-tengah sholat dia ragu. Ya, ini imam betul apa enggak ya? Imam betul ragu. Maka kalau dia ragu di tengah-tengah sholat, maka hukum sholatnya menjadi tidak sah. Nah, kalau dia misalnya tidak ada keraguan, langsung menentukan, oh ini jelas ini imamnya. Karena ini adalah guru, yang satunya murid, tidak mungkin kan? Ya, wah ini jelas imamnya. Dia makmum jelas. Sampai salam pun jelas tidak ada keraguan. Maka sholatnya sah, tidak ada masalah. Tapi ini masalah, oh, ini apa betul? Ini sudah takbir, apa betul ini imam? bukan bukan imam atau gimana? Ragu. Ya, kemudian hilang ragunya, apalagi kalau ragu terus sampai salam ya. Misalnya hilang ragunya dan kemudian ketika salam menjadi jelas kalau dia adalah seorang imam tetap hukumnya tidak karena apa? Karena dia sudah ragu. Nah, tapi Ibn Gosim menambah. Katanya Ibn Gosim itu ragunya kalau lama. Ragunya kalau lama dalam arti cukup untuk membaca subhanallah atau satu rukun, yaitu paling pendeknya rukun membaca subhanallah. Kalau langsung ragu langsung hilang, maka hukumnya tidak batal kalau langsung. Yang kedua, la ra'a sahsun rajulain yusallian, andai kata seseorang melihat dua orang laki-laki yang sedang sholat. Wa kemudian dia menjadi ragu. Syakka ini taraddat. Dan dia ragu fi ayyihima al imam. Siapa yang menjadi imam di antara dua orang yang sholat tersebut? lam yasiha iktida'uhu biwahidin minhuma. Tidak sah dia bermakmum dengan salah satunya. Ya, ini seperti kita jelaskan tadi. Ketika takbir sudah harus jel, jelas yang mana yang imam. Maka kalau belum jelas menurut dia mana yang imam, maka tidak boleh dia takbir bermakmum dengan salah satunya. Wa in bannahul imama bil ijtihad inda Ibn Hajar. Bahkan menurut Ibn Hajar walaupun dia ijtihad. Kemudian dengan ijtihad dia menentukan bahwasanya yang menjadi imam si fulan ini, yang sebelah kanan ini misalnya dengan ijtihadnya dia. Apa ijtihad? Mencari tanda. Tolabul kharina. Mencari tanda. Oh, coba, coba cari tanda. Ya tanda mungkin keadaannya ya. Mungkin, oh ini seperti tadi anak katakan. Oh ini oh ini guruhnya. Berarti ini tandanya imam. Oh, ini makmum. Karena ini muridnya. Misal, misal. Ya, atau tanda yang lain apa? Oh ini lebih tua, ini lebih muda. Biasanya yang lebih tua mungkin atau apa aja tanda-tanda yang menunjukkan ya kalau yang satunya imam, yang satunya makmum menurut dia. Katanya Ibn Hajar tetap kalau cuma tanda-tanda aja tidak pasti artinya dianggap tidak sah walaupun dengan ijtihad. Katanya Ibn Hajar harus jelas dan pasti, tidak pakai ijtihad-ijtihad, pasti. Nah, itu Ibn Hajar mengatakan. Berarti selain Ibn Hajar, kalau dia ijtihad, bo, boleh. Yang penting ijtihadnya sesuai dengan ke sesuai dengan kenyataan. Itihad, oh ini dengan itihad dia menentukan oh ini imamnya. Dan kemudian kenyataannya memang betul-betul benar itihadnya. Ini eh, sah kalau ternyata itihadnya salah, ya jelas la ibrata bil itihad al bayin khota'u. Itu kalau Tidak Tidak dianggap itihad yang jelas-jelas menjadi sah, salah. Kalau itihad salah, maka hukum itihadnya sia-sia tidak dianggap. Wa fi kaunihi ma'mumsak fi an eh, fi anahu hal tadahmul i'ada ada ulah. Sebagaimana harus jelas ketika kalian bermakmum dengan salah satu di antara mereka. Harus jelas kalau dia benar-benar imam, maka juga harus jelas kalau dia itu benar-benar orang yang tidak wajib mengkodok sholatnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, harus imam itu orang yang tidak wajib mengkodok. Kalau dia orang yang wajib mengkodok sholatnya, tidak sah menjadi imam dan tidak boleh bermakmum dengannya. Nah, bagaimana kalau ragu? Hukumnya sama dengan tadi. Sama dengan ragu apa ini imam apa enggak. Kalau dia ragu apa ini imam ini, biar jelas imamnya cuma apa ini imam wajib mengulangi sholatnya atau tidak. Misalnya imamnya tayamum. Dia tidak tahu ini tayamum yang wajib mengulang sholat atau tidak. Kalau dia ragu, maka tidak boleh bermakmum sampai menjadi jelas. Bahkan walaupun dengan ijtihad menurut Ibn Ha, Nah, wala yasihu ta'lam ta'liq wala yasihu iktida biman talzamuhu iada dan tidak sah bermakmum dengan seseorang talzamuhu iada eh, yang wajib mengulang salatnya kamu tayammimin libatin seperti orang yang tayamum karena sebab dingin orang yang tayamum karena sebab kedinginan maka hukumnya wajib mengulang salatnya yang ketiga ra'a jama'atan dia melihat sekelompok orang yusallun mereka sedang sholat Fadonna annahu muqtadun bi imam. Maka orang yang melihat itu menyangka annahu muqtadun, bahasanya mereka itu bermakmum bi imamin dengan imam. Jadi mereka masuk masjid misalnya, masuk musola atau masjid, dia melihat sekelompok orang sedang sholat. Dan mereka menyangka mereka itu orang-orang yang bermakmum dengan imam. Walam yadri ayuhum huwa. Cuma dia tidak tahu siapa imamnya. Walam yadri ayuhum. Wah, huwa ini el imam. Yang mana yang menjadi imam itu tidak tahu. Yang penting sekelompok orang sholat. Dan mereka sholatnya berjamaah. Tapi dia tidak tahu yang mana yang menjadi. Sholat ma'ahum. Jadi ya, ikut aja bersama mereka. Walaupun di saat itu dia tidak dia tidak tahu, tidak pasti yang mana menjadi imam. Semata bayan annahum faridun. Bahkan ternyata menjadi jelas kalau mereka sebenarnya sholatnya sendiri-sendiri. Hukumnya wajibatil iadah wajib mengulang sholat. kalau ya, ya. Ramli, sebagaimana dikatakan oleh Imam. Yang keempat, mahal adam wujubi ta'yinil imam di dalam tata adat al aimah Hukum wajib Hukum tidak wajib menentukan imam itu jika imamnya tidak lebih dari satu. Nah, ini pembahasan kembali kepada niat atau mungkin juga sebenarnya sudah kita singgung pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwasanya menentukan imam itu tidak harus ya nanti apa harus mana e, usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblati ma'muman li zaidin ma'muman lil ustada fulana apa wajib ente tentukan nah ente cukup ma'muman lillahi ta'ala sudah sah walaupun tidak menentukan siapa imam Karena yang ditentukan ma'muman li Zaidin ternyata imamnya Amr. Hukumnya tidak lebih baik jangan ditentu daripada ditentukan salah nanti tidak sah, lebih baik jangan usah ditentukan. Ya, jadi tidak wajib. Kenapa tidak usah ditentukan lebih baik? Kan tidak wajib. Kalau ditentukan ternyata salah, iya kalau betul. Kalau ternyata salah, nanti tidak sah sholatnya. Dan nanti tidak wajib menentukan. Nah, itu tidak wajib menentukan imam kalau imamnya hanya satu yang menjadi imam. Artinya jamaah satu aja, satu jamaah satu. Tapi kalau situ ada orang yang sholat berjamaah menjadi imam, kadang-kadang kan begitu. Ya, di masjid itu kadang-kadang bukan jamaah yang pertama, tapi jamaah yang selanjutnya orang datang, orang datang itu khususnya di jalan-jalan itu. Tadi ya, rombongan mobil datang, ini sholat sendiri, jamaah sendiri, ini jamaah sendiri. Kadang-kadang mereka berdekatan. Dia mau sholat bermakmum dengan mereka. Dia harus tentukan bermakmum dengan yang mana, kelompok ini apa kelompok ini nah di sini ente wajib menentukan imam imamnya. Kalau tadi kita katakan tidak wajib menentukan imam kalau imamnya hanya satu. Kalau berjamaah satu hanya ada satu jamaah. Tapi kalau situ ada dua tiga jamaah maka inti harus menentukan inti makmum dengan yang mana. Ya, itu artinya. Walaupun menentukan imam tidak harus menyebut namanya, menentukan imam di sini dengan isya, isyarat dengan memberi isyarat. Ya, anak mau makmum dengan ini dalam hati. Walaupun isyarat itu tentunya dengan ha, hati. Nah, ini dalam uh, eh, mahal jadi ke, ke hukum tidak wajib menentukan imam itu kalau imamnya tidak lebih dari satu. Pak ada kalau imamnya, imamnya lebih dari satu wajib ta'yin wahidin harus nanti menentukan satu di antara mereka. Kama fi qalyubi wal bujairimi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qalyubi dan Imam Bujairimi. Ya, nanti akan disebutkan al-ummi itu min syurutil jamaah an la yakuna al-imamu ummiyan termasuk syarat sahnya jamaah imamnya tidak boleh um ummi waid Yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an Inni sya inni syahidtu Malikan wa qad su'ila an samanin wa arba'ina mas'alatan. فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري إمام, إمام شافعي ya, bercerita. Imam Syafi'i tidak lain adalah murid daripada Imam Malik. Dan uh, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik semenjak kecil. Ya, semenjak kecil sudah belajar dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ketika pertama kali datang ke majelisnya Imam Malik. Sedangkan Imam Malik ketika itu sedang mengajarkan kepada orang-orang hadis-hadis. Meriwayatkan kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i duduk di belakang. Duduk di belakang. Di saat Imam Malik meriwayatkan hadis-hadisnya kepada mereka, Imam Malik ini memperhatikan Imam Syafi'i di belakang. Karena apa? Karena Imam Syafi'i ini bermain-main dengan takannya. Ketika itu di majelis. Padahal Imam Malik majelisnya adalah majelis haibah. Nah, ada orang yang berani software di situ. Nah, ada yang berani ketawa. Nah, ada yang berani itu Imam Malik. Jadi ketika melihat ada anak yang kecil yang tidak lain Imam Syafi'i duduk di belakang bermain-main dengan jari-jarinya di tangannya begini. Perhatikan sampai akhir majelis. Selesai bubar, ya, dipanggil itu anak Ta'al. Ini pertama kali Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Nah, ditanya siapa namanya? anak Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, min uh, Bani Abdul Muttalib. Kalau Nabi min Bani Hashim Imam Syafi'i min Bani Abdul Talib. Yang dua-duanya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib termasuk mereka yang tidak boleh menerima zakat. Jadi dari suku Gures, Imam Syafi'i termasuk orang Arab. Maka di situ Imam Malik setelah bertanya kepada Imam Syafi'i namanya, dia bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa ente main-main dengan tangan inti, Padahal Anas sedang mengajar, sedang meriwayatkan hadis. Maka Imam Syafi'i menjawab, sekecil. Sebenarnya aku tidak bermain-main. Aku hanya menulis apa yang kamu ucapkan di tangan kiri anak dengan jari tangan kanan. Jadi tulis. Tidak ada pulpen, tidak ada buku ya. Tulis. Ya kalau anak kecil ngomong gitu kan softo itu. Eh, itu mau softo katanya Imam Malik. Yang benar kasarnya gitu. Ya benar, anda nulis. Masa nulis tidak pakai pulpen, tidak pakai buku? Katanya Imam Syafi'i, kalau ente mau, anda mau riwayatkan hadis yang ente sampaikan dari awal sampai akhir. Coba. Dan diriwayatkan dari awal dengan sanat-sanatnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Malik sampai akhir hadis. Akhirnya kagum Imam Malik. Disitulah Imam Syafi'i mengatakan, ya, Inna ara laka sya'an. Anda melihat ini tanda-tanda kebesaran. Ittaqillah ya Muhammad. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu akan menjadi orang besar. Disitulah kemudian Imam Syafi'i terus belajar kepada Imam Jangan sampai ya hafal dengan muatoknya Imam Malik, hadis-hadisnya Imam Malik itu yang beliau kumpulkan dalam satu kitab hadis muwatta dan itu hadis pertama yang dikumpulkan. Hadis kan banyak, hadis turmuzi Muslim, Nasai, Ibn Majah dan seterusnya. Pertama yang mengumpulkan hadis Imam Malik. dikumpulkan dalam satu kitab. Yaitu kitab muwatta. Yaitu dihafal oleh Imam Syafi'i umurnya masih belum tujuh tahun. Masih tujuh tahun sudah hafal kitab muwatta. Kita umur berapa ini? Tidak hafal apa-apa. Kalau mereka dikatakan menghafal Muwatta, Bukhari, hadis, Arba'in lah yang sekian-sekian hadis itu mereka menghafal dengan sanat-sanatnya ya an fulan an kita pun menghafal hadis kalau kita oh anak hafal 3 4 hadis 10 hadis belum tentu kita menghafalnya dengan sanatnya Ya. Sanat sahabatnya aja kita lupa sudah. Apalagi sanat-sanat anpulan anpulan sampai sahabat. Langsung sahabatnya kita tidak pernah perhatian kan. Mungkin saya jarang yang perhatian yang lupa. Ya. Kadang-kadang jangankan sanatnya. Perawinya daripada sahabat. Kadang-kadang hadisnya pun separuh-separuh hafalnya. Sudah separuh-separuh kadang-kadang diartikan seenaknya lagi. Tidak karuan kan gitu. Sudah lafadznya kadang tidak sama. Lafadznya tidak sama dengan hadis yang sebenarnya. Ya, juga kemudian pun itu masih separuh-separuh. Habis itu masih diartikan sendiri lagi. Apalagi mau menghafal ya, riwayat sanatnya. Itu dihafal dalam umur yang masih muda belia, masih tujuh tahun umurnya. Umur sepuluh tahun hafal Al-Quran umur tahun Imam Malik hafal Al-Quran, Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Ya, jadi tidak heran umur 14 tahun guru-gurunya Imam Syafi'i termasuk Imam Malik mengatakan kepada beliau, sekarang sudah kamu pantas untuk berfatwa dan menjadi mufti. 14 tahun. Seperti sekarang anak 14 tahun masih main-main aja. 14 tahun jadi mufti Imam Syafi'i. Ya, itulah yang uh, kita katakan ketika Imam Malik suatu waktu ditanya tentang satu masalah oleh seseorang yang masana yang mana masalah tersebut dia membeli burung dari seseorang. Kemudian penjualnya mengatakan bahwasanya burungnya itu selalu bunyi. Sampai sumpah penjualnya. Kalau tidak selalu bunyi, istri anak-anak cerai. Itu kan biasa orang Arab. Ya, kalau sumpah-sumpah dengan cerai. Kalau anak bohong, anak istri anak anak cerai itu biasa. Kalau anak gini, istri anak cerai, sumpahnya dengan cerai. Jadi kalau anak, ya kalau burung anak yang anak jual sama ente tidak selalu bunyi, anak punya istri tertarik pembelinya, oh, selalu bunyi terus, bunyi terus, itu bunyi terus. Maka kita katakan ketika itu dibeli sama si pembeli tersebut yang tertarik ya dengan uh, kata-katanya itu. Ternyata setelah dibawa ke rumah tidak punya terus, tidak punya selalu tidak. Kadang berhenti juga seperti sekarang. Kadang berhenti juga. Jadi dia mau mengembalikan kepada penjualnya. ini anak mau kembalikan burung anak. Burung yang anak beli. Nanti bohong sama anak. Yang nanti bilang bunyi terus. Ya, maka dikatakan oleh Imam Malik. Betul? Ditanya. Betul? Ya. Burung yang kamu jual kepada si fulan itu tidak selalu bunyi? Ya memang. Burung tidak selalu bunyi. Tapi itu kenapa kau katakan selalu bunyi? Berarti nanti tercerai istri nanti. Dan nanti harus mengembalikan uangnya kepada fulan dan burung itu dikembalikan. Ya, pulang atau Imam Syafi'i ketika itu berada di situ. Dan dia mengatakan kepada gurunya Imam Malik, kalau pendapat anak Anasi, anak punya pendapat yang lain. Apa pendapatnya ente? Kalau pendapat anak, anak kira ditanyakan terlebih dahulu. Burungnya itu lebih banyak bunyinya, apa lebih di banyak diamnya. Kalau lebih banyak diam bunyinya, tidak tercerai istri. Kok bisa ente ngambil kesimpulan seperti itu? Ya, ente kan meriwayatkan hadis kepada anak. Yang mana yang diriwayatkan hadis itu kepada anak menceritakan tentang seorang wanita. Yang mana seorang wanita tersebut dilamar oleh dua orang. Abu Jaham dengan satu orang lagi siapa? Muawiyah, Abu Muawiyah. Yang mana Nabi SAW ketika itu dimintai sarannya. Siapa? Abu Jaham dengan eh, Muawiyah ya. Salah satunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yadaul aso an atikihi tidak pernah ya menaruh aso tongkatnya an atikihi ditaruh dilepas artinya dilepas dari pundaknya tidak pernah ya kinaya kinaya antas suatu safar kinaya dia itu sangat sering berpergian Sampai-sampai tongkatnya itu kalau pergi kan dia bawa. Sampai-sampai terus-terusan dibawa. Tapi Nabi Sosam ketika itu berkata kepada wanita kalau dia itu adalah yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kira-kira orang itu pernah apa tidak meletakkan pundaknya? Ya pasti. Artinya musafir terus apa? Kan tidak pasti pulang ke rumah. Cuma karena seringnya dia berpergian sampai seakan-akan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bundanya, Ya, kinaya. Maka anak juga katakan seperti itu. Jadi isinya tidak tercerai kalau burungnya itu lebih banyak bunyinya. Walaupun dia mengatakan selalu bunyi, ya maksudnya selalu bunyi karena sering, karena seringnya bunyi. Maka Imam Malik kagum ketika itu dengan pemikiran Imam Syafi'i dan kemudian dia menarik lagi fatwanya, ucapannya. Mulai saat itulah ya Imam Syafi'i itu radis diizinkan untuk berfatwa oleh Imam Malik. Ana antuti. Sekarang kamu pantas untuk berfatwa, katanya Imam Malik. Ya, maka ya, Imam Syafi'i mengajar, berfatwa semenjak itu. Bahkan suatu waktu Imam Malik pernah masuk Masjidil Haram. Di saat masuk Masjidil Haram, tahu-tahu dia melihat Imam Syafi'i yang sedang mengajar di halakohnya. Dan Imam Malik mendengarkan pengajaran Imam tahu bagaimana Imam Syafi'i mengajar dari balik dinding mendengar karena kalau dia datang melihat Imam Syafi'i kan pasti Imam Syafi'i tidak eh tidak enak ada gurunya datang jadi didengar dari balik dinding didengarkan ternyata kagum ya pengajaran dan ilmunya Imam Syafi'i itu sangat luas membuat kagum gurunya sendiri Imam Malik dari kagumnya sampai dia tulis di tembok masjid man aradal ilm an-nafis alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang ingin ilmu yang bagus, ambillah ilmu tersebut daripada Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Ditulis di tembok di masjid Al Haram itu. Kemudian dia pergi. Selesai ngajar, Imam Syafi'i keluar dari masjid, dia melihat tulisan itu. Man aradal ilm nafis, alaihi bi Muhammad bin Idris. Ditulis sama Imam Syafi'i di bawahnya. Wa kaifa la yakunu zalik? Wa Imam Malik. Bagaimana tidak menjadi seperti itu? Gurunya adalah Imam Ini Imam Syafi'i ikatan uh, hubungannya sangat baik dengan Imam Malik. Sampai-sampai Imam Malik itu menghormati Imam Syafi'i dengan mengundangnya ke rumahnya, memberikan jamuan. Bahkan tatkala mau makan disunahkan kita akan mencuci mencuci tangan. Itu Imam Malik sendiri yang ya, yang menuangkan ya, air cuci tangannya Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i dari tawadun tidak mau. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, kalau temanmu memberikan kehormatan, kemuliaan kepadamu, terimalah, jangan ditolak. Ya. Kemudian terpaksa Imam Syafi'i menerima. Dituangkan sendiri untuk mencuci tangannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tawaduknya Imam Malik menunjukkan bagaimana Imam Malik tawaduk walaupun dengan muridnya sendiri. Ya dengan muridnya sendiri tawaduk apalagi dengan orang lah Imam Syafi'i bercerita. Di sini Imam Syafi'i bercerita, ini syahidu Malik. Aku pernah melihat Imam Malik. Waqad su'ila an samanin wa arba'in. Dan Imam Malik ditanya tentang 48 masalatan. 48 masalah pertanyaan. Faqala fisnatan wa salasina minha. Imam Malik berkata dalam 32 pertanyaan diantaranya la adri. Dia menjawabnya dengan kata atau dengan jawaban la. Anda tidak tahu Imam Malik ini mengatakan la adri 32 itu mengatakan la adri berarti yang dijawab berapa? 16. Jadi yang dijawab hanya 16 soal, 16 pertanyaan. Yang tidak dijawab jauh lebih banyak. 32 mengatakan Anda tidak tahu itu. Kalau yang ini hukumnya ini. Kalau yang ini tidak tahu, ini tidak tahu, oh tidak tahu. Artinya betul-betul menunjukkan bagaimana sangat hati-hatinya Imam Malik, waroknya Imam Malik, takwanya dan takutnya dia sembarangan dalam berfatwa. Dan bisa dijadikan untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Imam Malik sudah ilmunya luar biasa sebagai contoh kepada ulama yang lainnya. Agar jangan sembrono dalam berfatwa. Dan Ibni Al-Mas'ud. Ibni Abbasin radhiyallahu anhum berkata Ibnu Mas'ud Abbas. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Man afta an kulli ma yus'al barang siapa yang memberikan fatwa an kulli ma yus'al dalam setiap pertanyaan yang ditanyakan semuanya dijawab, semuanya dijawab bahwa berarti dia adalah orang Bagaimana hukum jamaah bagi orang yang Assalamualaikum. Ya, kita katakan sah-sah aja. Ya, kalau kita katakan orang yang buta tidak sah bermakmum karena tidak bisa melihat imam atau makmum yang tidak bisa melihat imam, akhirnya orang yang buta tidak bisa sholat ber. Nah, padahal di antara sahabat Rasulullah SAW ada sahabat-sahabat yang buta termasuk Abdullah bin Ummi tapi beliau sendiri sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermakmum bukan menjadi imam. Kalau jadi imam kan jelas bermakmum. Jadi kalau orang buta ya tidak masalah. Yang penting syarat yang lain ada. Assalamualaikum. Ustaz, apakah anda mau eh, apa anda mau tanya bagaimana hukumnya ketika kita duduk tasahud akhir? Duduknya itu agak maju daripada makmum yang satu soft sama kita disebutkan uh, disebabkan soft yang sempit sehingga softnya nggak rata dengan yang lain. Apakah kita masih mendapatkan pahalanya sholat berjamaah atau tidak? Ketika duduk tasahud tidak sejajar dengan makmum yang di sebelahnya. Ya kalau mungkin karena ada uzur, nah masalah. Nah, karena ada uzur tidak memungkinkan ketika itu untuk sejajar karena sempit betul-betul sesak. Ya tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bukan dari awal sampai akhir, tapi di saat itu aja. Di saat dia lebih maju daripada imam, yaitu ketika tasah. Sebagaimana yang ditanyakan di sini, ketika saat tasahud aja dia mendahului ya, makmum yang lain. Artinya tidak sejajar dengan shof yang lain. Maka di saat itu aja. Tapi kalau dari awal yang dia sejajar, dia tetap mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah. Ya Rabbana tarohna.